rukun-rukunnya baik ucapan ataupun gerakan sehingga al-arkan rukun adalah ma tatakawwanu minhal ibadat perkara yang dengannya ibadah akan terbentuk wala tasihul ibadatu illa biha ibadah tidak sah kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukunnya wal farqu bainaha wa syurut dan bedanya antara rukun dengan syarat anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah bahwasanya syarat itu mendahului ibadah harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah wa yastamirru ma'ahu dan harus terus menerus ada ketika ibadah tersebut berlangsung ini syarat wa amal arkan adapun rukun Fahiyallati tashtamilu alaihal ibadah Adapun rukun adalah Kandungan yang terdapat di dalam ibadah itu sendiri Min akwalin wa af'alin baik ucapan Atau perbuatan Artinya rukun itu berada pada ibadah atau pada pelaksanaan ibadah ya, baik ucapan ataupun perbuatan yang beda antara syarat dengan rukun syarat sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah dan syarat tersebut harus ada ya, terus naam selama ibadah tersebut berlangsung. Adapun rukun maka adalah amalan-amalan baik ucapan atau perbuatan yang terdapat di dalam ibadah. Ini beda antara rukun dengan syarat. Warkanuha arba'ata asyara ruknan Dan rukun-rukunnya Itu ada empat belas rukun Ada empat belas rukun-rukun sholat Latas kutu amdan Yang dimana tidak gugur kewajiban melakukan rukun tersebut ya, amdan karena sengaja wala sahwan tidak pula karena lupa wala jahlan tidak pula karena bodoh ya, wajib untuk melaksanakan rukun-rukun tersebut Jadi tidak ada alasan Naam Lupa Ataupun bodoh Ataupun Naam Sengaja Atau lupa Ibadah tersebut jika tidak terpenuhi rukunnya ya, walaupun dia lupa ya, maka ibadah tersebut tidak sah ya. nah lupa misalkan tidak ruku langsung sujud maka ibadahnya tidak sah walaupun lupa maka dia harus mengulangi rokaat yang di situ dia lupa tidak ruku ini maknanya la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak gugur kewajiban menjalankan rukun-rukun tersebut baik dia sengaja atau dia lupa atau dia belum tahu hukumnya. Ya. Misalkan belum tahu hukumnya, nggak tahu kalau salat itu udah ruku, ya. nggak tahu kalau salat itu harus sujud, ya. sujudnya harus dua kali, nggak tahu dia. Nah, keberadaan dia nggak tahu, ya, itu nah, tidak menggugurkan kewajiban melaksanakan rukun-rukun tersebut. Ya, tetap sholatnya tidak sah ya, jika tidak melaksanakan rukun tersebut walaupun alasannya belum tahu hukumnya. Wajib dia mendatangkan rukun-rukun tersebut. Baik ketika lupa Ataupun karena belum tahu hukumnya Ini maknanya Warkanuha arba'ata asyara ruknan La taskutu amdan Wala sahwan wala jahlan Rukun-rukunnya ada 14 Dan tidak gugur kewajiban menjalankan, rukun-rukun tersebut baik karena sengaja atau tidak sengaja atau karena belum tahu hukumnya jahil Wabayanuha kamayali Penjelasannya sebagai berikut. Itu penjelasan tentang rukun-rukun solat. Al-awwal yang pertama al-qiyam berdiri fil fardhi 'alal qadir muntasiban. Berdiri dalam solat wajib bagi yang mampu dengan berdiri tegak. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah Salat untuk Allah Qanitin dengan khusyuk Ini dalil dari ayat Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Dalil yang lain dari hadis Walikauli salah salam li, li Imran ibn Husain Dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah Wasallam kepada Imran bin Husain bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala Salatlah engkau sambil berdiri Jika engkau tidak mampu sambil berdiri fa qa'idan maka salatlah sambil duduk Fa ilam tastati fa'ala jan dan jika tidak mampu sambil duduk maka sholatlah sambil berbaring dengan lambung kanan di bawah. Hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Ayat dan hadis di atas menunjukkan wajibnya untuk melaksanakan sholat sambil berdiri. Bahkan hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun sholat di dalam sholat wajib. Dikatakan di sini dalam sholat wajib karena hukum berdiri dalam sholat sunnah adalah apa? Sunnah bukan rukun. Nah, hukum berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah bukan rukun. Adapun berdiri yang hukumnya rukun adalah dalam sholat wajib bagi yang mampu. Adapun dalam sholat sunnah maka tidak rukun, ya. bukan rukun tetapi sunnah. Artinya sah saja walaupun dia sehat walafiat melaksanakan sholat sunnah sambil duduk sah. Akan tetapi apa? Pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri ketika dia sehat. Ya. Nah beda ketika dia sholat sunnah sambil duduk karena sakit ya. kalau karena sakit maka pahalanya penuh seperti dia sambil berdiri namun jika dia sholat sunnah dalam keadaan sehat walafiat tetapi sambil duduk ya, maka pahalanya setengah Taib. <clears throat> Dikatakan di sini alal qadir wajib berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu di sini dikaitkan dengan al-qudrah kemampuan. Artinya yang tidak mampu maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, "Shalli qa'iman" Salatlah engkau sambil berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk. Bagaimana cara salat sambil duduk? Nah, nanti pun akan dijelaskan rinciannya dalam pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, tidak ada cara khusus untuk sholat sambil duduk. Apakah dia dengan tawarruk, apakah dia dengan iftirash, ya, seperti tasyahud awal, atau seperti tasawuf akhir ya, atau sambil bersila ya, tidak ada Nah penentuan tata cara duduk yang khusus ya, dalam cara sholat sambil duduk Sehingga seseorang boleh Duduk dengan cara yang nah dia merasa apa merasa nyaman dengannya ya, kalau dia nyaman duduk bersila ya boleh kalau dia nyaman dengan tawaruk maka silahkan kalau dia nyamannya dengan iftirosh maka tidak ada larangan tidak ada tata cara duduk yang khusus dalam Tata cara duduk Sholat sambil duduk nah. Wa tuib, Fa'ilam tastadif ala jan. Kemudian jika engkau tidak bisa sholat sambil duduk, ada keringanan lagi. Fa'ala jan, maka sholatlah sambil naam berbaring. Salatlah sambil berbaring Dengan perut sebelah kanan berada di bawah Fa'ala jan Lambung sebelah mana lambung? Hah? Kanan Berbaringlah di atas lambung ya. Fa'ala jan Maka sholatlah sambil berbaring di atas lambung Maka posisi kanan Eh, badan berada di bawah. Baik. <clears throat> Jika tidak mampu seperti ini, boleh dibalik. Posisi e, yang di bawah adalah yang sebelah kiri. Jika posisinya memang tidak bisa e, berbaring di atas lambungnya. Jika tidak mampu, boleh terlentang. Nah, boleh sambil terlentang. Nah, jika tidak mampu Nah, boleh dia berbaring sesuai dengan uh, posisi yang nyaman baginya. Nah, boleh dia berbaring sesuai dengan posisi yang nyaman baginya. Nah, yang penting dia masih bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud. Atau sebelumnya penjelasan tentang sholat sambil duduk tadi dijelaskan bahwasanya untuk ruku dan sujudnya dengan isyarat nah, kepala, ya, dengan isyarat kepala. Maka demikian pula ketika sholat sambil berbaring, isyarat ruku dan sujudnya ya, adalah dengan isyarat kepala. Sujud e, atau isyarat sujud itu lebih merunduk ya, daripada isyarat ruku' Ya. Nah, dan isyarat tersebut dilakukan dengan gerakan e, kepala, menganggukkan kepala dan gerakan sujud lebih rendah daripada gerakan ruku. Nah, yang penting dia masih bisa berbaring dan masih bisa menundukkan kepala atau memberi isyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud, maka naam dia melakukan sesuai dengan posisi yang nyaman baginya. Nah. Terus bagaimana jika sudah nggak bisa menundukkan kepala, nggak bisa gerakan kepala? Hah? Isyarat mata. Nah, Taib ikhtilafal ulama, para ulama berselisih. Sebagian mengatakan dengan isyarat mata. Nah, tapi yang demikian tidak ada dalilnya. Nah, ada hadis namun lemah dan sangat lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah yaitu uh, yushir fil ain, mengisyaratkan dengan kedipan mata. Nah, lemah. Dan pendapat yang rajih insyaallah jika seseorang sudah sama sekali tidak bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud, maka gugur kewajiban solat baginya. Nah, gugur kewajiban sholat baginya dan ini pendapat yang rojih insyaallah nah. <clears throat> sebagian mengatakan sholat dengan hatinya ya. bagian mengatakan isyarat dengan uh, kedipan matanya ya. nah ada yang mengatakan isyarat dengan gerakan badan apapun ya. Tapi semua pendapat-pendapat tersebut la dalil alaih, tidak ada dalilnya. Ya. Dan pendapat yang sahih jika sudah sama sekali tidak bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud, maka gugur kewajiban sholat atasnya. Saya kita lanjutkan. Fa in tarakal qiyama fil faridati li'udhrin. Dan jika dia tidak berdiri dalam sholat wajib li'udhrin karena sebab udur. Sakit kamarodin seperti sakit misalkan udurnya wa khaufin atau karena alasan takut ya. Nah, misalkan dalam sholat khauf misalkan wa atau yang lainnya. Ya. Dia tidak bisa sholat wajib sambil berdiri karena uzur, karena sakit atau karena khauf, rasa takut. Fa innahu yu'dzaru bidalik Maka yang seperti ini diberikan uzur. Nah, artinya sholatnya tetap sah walaupun dia melakukannya tidak sambil berdiri. Ya. Yu'dzar bidzalik dia diberikan uzur wa yusalli hasba halihi dan dia salat sesuai dengan keadaannya atau kondisinya yang bisa dia lakukan. Qa'idan au alajan baik sambil duduk ataupun sambil berbaring. Nah, penjelasannya sudah berlalu di atas. Ini dalam sholat wajib. Amma sholatun nafilah. Adapun dalam sholat sunnah, Fa innal qiyama fiha sunnatun walaysa ruknan. Maka berdiri dalam salat sunnah hukumnya adalah sunnah. Walaysa ruknan dan bukan rukun hukumnya. Lakinna lakinna salatul qaim akan tetapi salatnya orang yang sambil berdiri fiha dalam salat sunnah afdal min salatil qaid lebih utama daripada orang yang sholat sunnah sambil duduk. Nah. Likaulihi sallallahu ala alihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im." Salatnya orang sambil duduk itu mendapat setengah nah dari salatnya orang yang sambil berdiri. Nah. <clears throat> Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya dalam sholat sunnah boleh dia sholat sambil duduk. Nah, walaupun sehat walafiat keadaannya, akan tetapi naam pahalanya setengah. Naam dari pahala <clears throat> dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Nah, Kecuali jika dia sholat sambil duduknya karena sakit Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna Seperti orang yang sholat sambil berdiri. Baik. <clears throat> Kemudian asania atau asani yang kedua. <clears throat> Takbiratul ihram fi awwaliha. Syarat eh, rukun ya afwan, rukun dari rukun-rukun salat yang berikutnya adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram di awal salat. Apa itu takbiratul ihram? Wahia qawlu Allahu Akbar Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar Ini takbiratul ihram La yujzi'uhu ghairuha Dan tidak sah ya, Tidak boleh Jika dilafatkan dengan selain Allahu Akbar ya, Walaupun maknanya sama Misalkan dengan nama Allah yang lain ya. Ar-Rahmanu Akbar misalkan Ar-Rahman nama Allah ya. akan tetapi eh, ibadah tauqifiyah ibadah salat tauqifiyah berhenti di atas dalil jika ada dalilnya dikerjakan jika tidak ada maka tidak dikerjakan Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Ya dan tidak pernah menggunakan lafat yang lain. Allahu Akbar saja. Artinya jika dia menggunakan nama-nama Allah yang lain maka la tasih salatuh tidak sah salatnya. Jika takbiratul ihram dia lafadzkan dengan eh, lafadz yang lain selain Allahu Akbar maka la tasih salatuhu tidak sah salatnya. Taib, ini takbir yang hukumnya rukun. Ya, yaitu takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal, takbir-takbir untuk berpindah dari satu gerakan salat ke gerakan yang lainnya, seperti dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri, dari berdiri ke sujud dan seterusnya, takbir-takbir tersebut hukumnya wajib bukan rukun. Takbir yang hukumnya rukun adalah takbiratul ihram saja. Yaitu takbir yang diucapkan di awal solat sebagai pembuka solat. Nah. Jika dia sudah bertakbir, ya, Allahu Akbar maka Naam dia telah masuk ke dalam solat Taib nah. Ini takbiratul ihram. Ya, adapun gerakan mengangkat tangan ya, baik se Naam searah dengan telinga atau searah dengan bahu, ya, ini hukumnya lain nanti. Ya. Adapun takbiratul ihram hanya lafadz Allahu akbar. Apa dalilnya bahwasanya takbiratul ihram di awal salat adalah rukun dari rukun-rukun salat? lihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musii salah kepada orang yang jelek salatnya. Ya. ya. Hadis yang panjang ya. Hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang orang yang jelek salatnya. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid kemudian ada orang masuk salat. Ya. Salat, setelah selesai salat dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah SAW mengatakan eh, Kembalilah ya. Nah Salli fa'ina kalam tu salli eh, Ulangilah Salatlah engkau lagi Karena engkau belum solat nah, Maka dia Solat lagi Setelah selesai solat Dia datang lagi kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW masih mengatakan Ulangi solatmu Sholli fa innaka lam tusalli salatlah. Sesungguhnya nah, kau belum solat Sampai ketiga kali. Dan sampai ketiga kalinya maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa solat lebih baik lagi kecuali seperti ini." Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengajarkan tata cara solat kepada orang tersebut, ya, kepada orang yang solatnya naam jelek tersebut. Di antara yang beliau sallallahu sabdakan kepada orang tersebut ya. Beliau mengatakan idakum qumta sholat fakabir. Jika engkau hendak berdiri solat, ya. Jika engkau hendak sholat, ya, fakabir maka bertakbirlah. Nah, fakabir lafat fakabir maka bertakbirlah ya. Ini dalil bahwasannya takbiratul ihram itu adalah rukun dari rukun-rukun solat. Karena yang beliau sabdakan dalam hadis ini, dalam hadis eh, beliau membimbing orang yang solatnya naam belum bagus. Ya. Semua yang beliau sebutkan salah salam dalam hadis tersebut adalah arkanus solat, rukun-rukun solat. Ya. Beliau menyebutkan tentang membaca al-fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, ya, kemudian sujud, bangkit dari sujud, ya, dan seterusnya. Ya, semua yang boleh sebutkan adalah rukun-rukun solat diantaranya ini. Fakabir. Jika engkau hendak solat, fakabir maka bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasanya takbir atau ihram adalah rukun dari rukun-rukun solat. Wa qauli sallallahu dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau bersabda tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim Nah, bahwasanya sholat itu tahrimuha yang mengharamkannya adalah takbir. Artinya mengharamkannya adalah eh, tidak boleh lagi melakukan gerakan-gerakan yang lain. Nah, ya, atau berbicara atau tertawa atau yang semisalnya. Jika dia sudah masuk ke dalam sholat sudah ya, tidak bisa melakukan perkara-perkara yang di luar sholat. Tahrimu takbir, ya. pengharamannya adalah takbir. Jika dia sudah bertakbir, maka sudah masuk dalam sholat. Watahli, watahli luhat taslim, ya. dan tahlilnya, ya. penghalalannya, artinya dia halal untuk melakukan e, perkara-perkara yang lain di luar sholat. Ya. at adalah dengan dia melakukan salam jika sudah salam ya, ke kanan dan ke kiri, maka dia boleh berbicara dengan temannya, boleh dia melakukan gerakan-gerakan yang lain dari gerakan-gerakan yang bukan gerakan-gerakan sholat. Nah, nah <clears throat> maka takbir adalah sebagai pembuka sholat ya, dan penutupnya adalah salam. Al hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis Hasan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kemudian falatan aqidus sholah biduni takbir. Maka tidak sah sholat ya, tanpa bertakbir. Tanpa bertakbir dengan takbiratul ihram maka tidak sah sholatnya. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama bahwasannya takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Adapun lafadz Allahu Akbar, ya, dalil bahwasanya lafadz takbir adalah Allahu Akbar dalam takbiratul ihram ya, adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi rahim uh, radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah ya, dari dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu disebutkan lafadz takbir Allahu Akbar. Kalau di sini kan masih umum fakabir, maka bertakbirlah, yaitu agungkanlah Allah. Dalam hadis yang lain, Naam langsung dengan lafaz Allahu Akbar. Yaitu dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Humaid, Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullahu taala. Baik, e, eh, baru dua kita baca tentang rukun dari rukun-rukun solat, yaitu al-qiyam berdiri dan takbiratul ihram. Nah, masih tersisa berapa? 12 ya. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.